Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah yang maha luhur, Ittakhadu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan Ittakhadu ay ja'ala al-yahudu wan nasara orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum pada ulama-ulama mereka ahbar itu pendeta Yahudi waruhbanahum dan ahli ibadah mereka Nasrani ruhbanahum ay ubbadahum ahli-ahli ibadahnya orang Nasrani ya biasa dua-duanya disebut pendeta kalau dalam bahasa kita pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani ruhban ubbad itu istilah di mana nah pendeta itu istilah di Yahudi di Nasrani kalau di Islam istilahnya apa kalau Islam Jawa istilahnya apa kiai sama. Mereka jadikan arbaban beberapa Tuhan min dunillah dari selain Allah. Prakteknya gimana? Ai musyarri'ina lahum. Mereka menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai orang-orang yang menentukan syariat untuk mereka. Musyarri' penentu syariat. Yuhallilun wa yuharrimun. Mereka menentukan yang halal dan menentukan yang haram. Jadi menjadikan pendeta sebagai penentu syariat, penentu halal haram itu sudah namanya syirik. Itu namanya menyembah mereka. Kenapa? Li'anna tashri'a min khasa'isir rabb. Karena menetapkan syariat itu adalah hak istimewanya Allah. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabba. Barang siapa yang mengikuti makhluk, dalam menentukan syariat artinya makhluk itu kita beri kewenangan untuk menentukan halal dan haram berarti dia sudah menjadikannya sebagai Tuhan wal masih ibn maryam dan masih bin maryam apa maksudnya ai ittakhadhu isa alaihi salam rabba mereka menjadikan Isa Alaihi salam sebagai Tuhan. Prakteknya gimana? bi'ibadatihim lahu. Mereka beribadah kepada Nabi Isa. Kalau ini terus terang ini, terang-terangan mereka ya salatnya untuk Isa, ibadahnya untuk Isa, doanya untuk Isa. Wama umiru padahal wama umiru mereka tidak diperintah illa liya'budu kecuali supaya mereka menyembah ilahan pada Tuhan wahidan yang satu. Padahal perintah dari Allah kepada mereka adalah supaya menyembah satu Tuhan saja. Siapa? Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak illahu kecuali Allah. Semua sesembahan selain Allah itu batal. Subhanahu maha suci Allah amma yushrikun, jauh dari semua yang mereka sekutukan. Aitanazzah Allah wa taqaddas. Maha suci Allah wa taqaddas dan maha suci anis syuraka dari sekutu wan nudhara dan semisal. Tidak ada yang menjadi sekutu Allah dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah, enggak ada. Al-ma'na li jamalil ayah. Yukhbirullahu subhanahu 'anil yahud wan nasara. Allah menghabarkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Annahum istansahur rijala minal ulama'i wal ubbad. Mereka minta pendapat kepada laki-laki entah itu ulama, entah itu ahli ibadah. Hasilnya apa? Fata'uhum fi tahlili ma haramallah. Mereka mengikuti ulama atau ahli ibadah itu dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa tahrimi ma ahallallah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Artinya mereka tahu yang dikatakan haram oleh pendetanya itu halal terus mereka ikuti yang penting ada fatwa dari pendetanya padahal mereka tahu itu sebenarnya haram mereka tahu yang dikatakan halal oleh pendetanya itu sebenarnya haram tapi mereka berani mengatakan halal karena apa pendetanya mengatakan halal fanazzalahum bidzalika manzilatar rabb dengan begitu berarti mereka menempatkan para ulama, para ubat ditempatkan di mana? Di tempatnya Tuhan. Didudukkan di mana? Kedudukannya Tuhan. Alladzi min khasa'isihi at-tahlilu wa tahrim. Tuhan itu termasuk hak istimewanya dia adalah menentukan yang halal dan menentukan yang haram. Kama abadan nasara Isa seperti halnya orang-orang Nasrani menyembah kepada Nabi Isa. Waza'amu annahu ibnullah. Mereka mengira bahwa Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah. fanabadu kitab Allah alladzi amarahum fihi bita'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdah. Akhirnya kitab Allah mereka buang, mereka abaikan. Padahal di dalam kitab itu gimana? Amarahum fihi ta'atihi wahdah. Allah memerintahkan mereka supaya taatnya kepada Allah saja. Taat pada Rasul, ikut taat pada Allah. Taat pada yang lain, ikut pada taatnya kepada Allah, Rasul. Wa ibadatihi wahdah. Dalam kitab itu Allah juga perintah supaya yang disembahnya Allah. Wa hadza ikhbarun minhu subhanah yatadhammanu inkara ma fa'alu kabar dari Allah tentang orang Yahudi Nasrani ini maksudnya adalah apa? Mengingkari apa yang mereka lakukan. Ini bukan sekedar cerita, enggak. Jadi cerita ini maksudnya menunjukkan bahwa Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadhammanahu hadzal fi'l. Karena itulah Allah mensucikan dirinya dari apa yang terkandung dari perbuatan ini. Apa yang terkandung dari perbuatan ini? Apa itu? Minas syirki bihi. Itu adalah syirik. Perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ibadahnya Yahudi Nasrani kepada pendetanya itu diterangkan dalam hadis ketika Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Islam. Saat itu Adi bin Hatim mendengar Nabi membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulamanya sebagai Tuhan. Orang Nasrani menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan. Adi kemudian berkata, Inna lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka, Nabi. Kami nggak pernah menyembah mereka. Terus Nabi tanya, Iya, Artinya gimana? Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian ikut mengharamkannya. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkannya. Iya tak begitu tak? Iya, itulah artinya menyembah pada mereka. Jadi menyembah kepada ulama, menyembah pada pendeta, menyembah pada kiai dan seterusnya itu bukan berarti sujud di depan mereka, bukan. Mungkin hampir nggak ada yang begitu atau jarang sekali yang begitu. Tapi yang paling banyak prakteknya menyembah kiai, menyembah ulama, menyembah apa pendeta itu adalah dengan apa? Mengikuti ucapan mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran hadis. Tahu ini secara dalil Quran hadis ini halal atau bahkan ini perintah, ini wajib dan seterusnya. Ada kiai, ada ulama yang mengatakan itu enggak boleh, itu haram, itu enggak wajib diikuti. Padahal dia tahu jelas dalam Quran hadis begitu hukumnya. Itu namanya menyembah. itu tak syirik. Munasabatul ayat lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab. Bab apa? Pengertian tauhid dan la ilaha illallah. Annaha dallat ala anna min makna tauhid. Ayat ini menunjukkan bahwa termasuk maknanya tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah adalah ifradallahi bita'ah memurnikan untuk Allah dalam urusan ketaatan memurnikan taat kita kepada Allah yang saya taati hanya Allah fi tahlili ma ahallal ahalla wa tahrimi ma haram dalam urusan menghalalkan dan mengharamkan pokoknya urusan halal haram itu hanya Allah Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrik. Barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah dia ikut menghalalkan apa yang dia halalkan, ikut mengharamkan apa yang dia haramkan, itu adalah syirik. Beda dengan orang yang nggak tahu loh ya. Kalau saya tanya kepada kiai, Pak Kiai, ini hukumnya makanan ini gimana? Pak Yai bilang haram, terus saya percaya itu haram. Kalau saya memang nggak tahu betul bahwa itu hukumnya halal, Pak Yai ngomong haram, saya bilang haram, bagaimana? Ya itu benar, kenapa? Karena saya nggak tahu, tanya kepada orang yang saya anggap tahu. Fas'alu ahlad dikri inkuntum la ta'lamun. Kalau memang nggak tahu, tanya kepada ulama. Jadi kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa. Artinya Ketika kiai itu mengatakan ini halal, dia meyakini, dia mengatakan hukumnya Allah Rasul ini adalah halal. Pak Yai mengatakan itu haram, nah, dia nggak tahu. Yang dia tahu Pak Yai berkata berdasarkan Quran hadis, maka apa? Itu yang nggak apa-apa, memang kewajibannya orang awam begitu. Tapi setelah kita tahu dalil Quran hadis mengatakan ini halal, kita tahu jelas. Dalil Quran hadis mengatakan ini halal. Kemudian karena ada kiai mengatakan itu haram, kemudian kita mengatakan itu haram. Atau sebaliknya, sesuatu jelas hukumnya dalam Quran hadis itu haram. Kemudian ada kiai mengatakan itu halal. Kita juga membiu mengatakan itu halal. Itulah yang disebut apa? Syirik. Itu yang disebut dengan syirkut ta'ah. Kita tahu itu bertentangan dengan Quran hadis, kita ikuti. Ma yustafadu minal ayah kesimpulan yang diambil dari ayat ini. Anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, termasuk mananya tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah ta'atullah fit tahlili wa tahrim, mentaati Allah dalam hal menentukan yang halal dan menentukan yang haram. Jadi halal haram itu adalah haknya Allah. Kita menentukannya harus berdasarkan apa? Quran dan hadis. Kalau saya nggak tahu bagaimana dalilnya dalam Quran hadis karena saya orang awam bagaimana? Saya tanya kepada orang yang saya anggap tahu dengan Quran hadis. Tapi setelah saya tahu ini hukumnya dalam Quran hadis adalah halal. Ada orang yang mengatakan ini haram. Saya tidak boleh mengikuti dia. Saya tahu ini hukumnya dalam Quran hadis haram. Ada orang yang mengatakan halal. Saya tidak boleh mengikuti dia. Kalau saya mengikuti dia dalam urusan seperti itu, berarti saya berbuat syirik. أن man ata'a مخلوقا fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Orang yang mengikuti makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal berarti telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutunya Allah. Kenapa? Berarti kita mendudukan dia sejajar dengan kedudukan Allah. Dalam hal apa? Boleh menentukan yang halal dan yang haram. Boleh menentukan syariat sendiri yang ketiga ar-raddu 'ala nasara fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam. Membantah keyakinan orang Nasrani dalam urusan Isa. Apa keyakinan mereka? Isa adalah anak Allah. Isa adalah Tuhan yang ketiga. Isa adalah Allah. Wa bayanu annahu Abdullah. Dan menjelaskan bahwa Isa adalah hambanya Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, bukan Tuhan yang ketiga, bukan. Yang keempat tanzihullahi syirik. mensucikan Allah dari syirik.